Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-186 dari kitab Umdatul Ahkam hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang pembayaran saum atau puasa Ramadan yang beliau lakukan di bulan Syaban. Dan tentu pembayaran saum Ramadan batas akhirnya adalah hari-hari terakhir di bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan berikutnya. Para ulama sepakat bahwasanya mensegerakan pembayaran hutang puasa Ramadan merupakan perkara yang disukai di dalam syariat ini. Kecuali jika seseorang mempunyai udur, maka bisa melakukan pembayaran puasa Ramadan tersebut di hari-hari yang dia mampu, selama belum masuk bulan Ramadan berikutnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mempelajari hadis berikutnya. Al-haditsus sabi' wa thamanun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-187 dari kitab Umdatul Ahkam. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة وهو قول أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى الحديث السابع والثمانون بعد المئة حديث ينكسراتوس لبن بلوهتجو عن عائشة رضي الله عنها داري عائشة أم المؤمنين Semoga الله meridainya Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq salah seorang dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda Man mata barang siapa yang mati, yang wafat, yang meninggal dunia wa alaihi dan atasnya siamun puasa artinya dia mempunyai hutang puasa sama anhu waliyuhu maka walinya berpuasa untuknya. Maka walinya berpuasa untuknya. Artinya yang membayar puasa atau siam orang tersebut. Wa akhrajahu Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud rahimahullahu taala Waqala beliau berkata, "Hadza fin nadhri khassatan." Hadis ini terkait dalam permasalahan nazar secara khusus. Puasa, saum yang dibayar oleh walinya itu adalah saum nazar terkait dengan puasa nazar. Wahwa qaulu Ahmad Ibni Hambal dan ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sedang kita pelajari pada hari ini merupakan salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih ada keterkaitannya dengan permasalahan saum, dengan permasalahan puasa. Bukan dari sisi kaifiahnya, bukan dari sisi tata cara atau pelaksanaannya, bukan pula dari sisi hal-hal yang membatalkan puasa tersebut dan lain sebagainya, namun dari sisi bagaimanakah jika ada seseorang yang meninggal dunia sementara dia mempunyai tanggungan hutang saum, punya tanggungan hutang puasa. Puasa apa yang dimaksud di sini? Para ulama membahas bahwasanya saum di sini bukan termasuk saum tatawu, bukan termasuk puasa yang sifatnya sunnah, bukan. Lalu saum apa? Saum yang dimaksud di sini ada dua pendapat di antara para ulama. Pertama, saum khusus nazar seseorang bernazar bersumpah untuk melakukan saum, melakukan puasa sekian hari. Kemudian dia meninggal dunia sebelum melaksanakan nazarnya itu. Maka yang membayar tanggungan puasa nazarnya itu adalah walinya Ini pendapat yang pertama tentang saum di sini. Pendapat yang kedua adalah saum wajib secara umum. Baik yang wajib sifatnya diwajibkan oleh diri sendiri seperti nazar. Seseorang mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan saum puasa tertentu selama sekian hari atau puasa yang sifatnya wajib yang memang merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala seperti puasa Ramadan. Tentunya berbeda antara saum Ramadan dengan saum nazar. Saum Ramadan kewajibannya memang merupakan kewajiban yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saum nazar kewajibannya berasal dari pribadi orang tertentu yang melakukan nazar tersebut. Nah, pendapat yang kedua menyatakan bahwa saum di sini mencakup dua-duanya. Baik saum nazar atau saum wajib yang memang kewajibannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala seperti puasa di bulan suci Ramadan yang telah ia tinggalkan. Insyaallah nanti akan ada rincian mana pendapat yang paling kuat tentang maksud saum tersebut. Apakah khusus nazar ataukah sifatnya umum baik itu nazar atau eh, dan juga puasa wajib seperti puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian pembahasan berikutnya sebelum kita masuk kepada rincian perbedaan pendapat tadi. Apa yang dimaksud dengan wali di sini? Yang dimaksud dengan wali di sini adalah al-warathah para pewaris dari orang tersebut, orang yang meninggal tadi. Dalam bahasa kita ahli waris yang hidup, yang ada, yang dimiliki oleh seorang yang meninggal tadi. Merekalah yang melakukan saum melakukan puasa atau membayar puasa orang yang meninggal tadi. Siapakah ahli waris tersebut? Tentu di dalam Kitabul Faraid tentang waris mewaris ada rinciannya siapa yang masuk dalam kriteria ahli waris seseorang seperti misalnya anak laki-laki dan perempuan dari seseorang masuk juga istrinya atau suaminya masuk juga ayah dan ibunya masuk juga kakeknya masuk juga neneknya masuk juga saudara dari si mayit baik laki-laki ataupun perempuan masuk juga cucu dari jalur anak laki-laki kalau cucu dari jalur anak perempuan bukan ahli waris dan lain sebagainya yang telah dirinci di dalam ilmu faraid ilmu waris mewaris sehingga di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wali dalam hadis ini adalah ahli waris seseorang. Itu makna siam atau puasa yang dimaksud dalam hadis ini dan juga makna wali. Ikhwani fid rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa ketika ada seseorang yang meninggal dunia dikarenakan sakit misalnya sementara dia telah terlewatkan puasa di bulan suci Ramadan sebulan lamanya. Kemudian setelah itu meninggal dunia. Maka menurut pendapat yang kuat bahwa ahli warisnya membayar saum atau puasa yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal tadi. Atau ketika seorang bernazar melakukan saum selama lima hari. Kemudian belum sempat membayar nazarnya tersebut lalu meninggal dunia, maka ahli warisnya yang membayar saum nazar nazar saum oleh seseorang tadi yang meninggal dunia. Bagaimanakah bentuk membayarnya? Bentuk membayarnya adalah dengan cara para ahli waris tersebut melakukan saum, melakukan puasa sesuai dengan jumlah tanggungan puasa saudara yang meninggal tadi. Bagaimanakah jika tidak ada yang siap untuk untuk saum? Maka jika tidak ada yang siap untuk melakukan saum diambilkan dari harta waris orang tersebut untuk membayar fidyah yang diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkannya. Jika puasa yang ditinggalkannya 30 hari lamanya, maka dia membayar dibayarkan fidyah dengan menggunakan hartanya selama uh, untuk 30 hari som yang ditinggalkannya itu. Bisa dalam bentuk hidangan matang 30 porsi. Bisa juga dalam bentuk makanan pokok yang masih mentah belum dimasak. Yang jatah untuk satu orang fakir miskin setengah dari zakat fitrah. Setengah dari zakat fitrah. disiapkan untuk 30. 30 ini untuk jatah 30. Baik diberikan kepada orang yang berbeda-beda berjumlah 30 orang ataukah diberikan kepada sejumlah orang yang tidak sampai berjumlah 30 masing-masingnya mendapatkan lebih dari satu jatah yang seperti ini pun tidak mengapa. Bagaimanakah jika sekiranya orang tersebut tidak meninggalkan harta waris, keluarganya tidak ada yang melakukan saum, membayarkan puasa eh, hutang puasanya, harta waris juga tidak dia tinggalkan. Maka Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan boleh bagi orang-orang di luar ahli warisnya untuk membayarkan fidyah bagi si mayit tadi. Beliau menyatakan, illam yakun lahu tarikah, wa tabarra'a ahadun bil it'ami anhu ajza'a." jika dia tidak mempunyai harta waris, tidak mempunyai tarikah, tarikah itu harta waris. Lalu ada seseorang yang membayarkan fidyah untuk si mayit tadi aja, Maka teranggap sah Bagaimanakah jika sekiranya keluarga tidak ada yang membayarkan saumnya dalam bentuk melakukan saum? Harta warisan juga tidak ada. Kemudian kaum muslimin juga tidak ada yang siap untuk membayarkan fidyah bagi si mayat tersebut. Maka bagaimanakah Bila seperti ini, Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyatakan wa illam yatabarra ahadun anhu fa amruhu ila taala. Maka jika tidak ada yang memberikan mengeluarkan uang untuk fidyahnya orang tersebut maka urusannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah ahkam beberapa hukum terkait dengan seorang yang meninggal dunia sementara dia masih mempunyai tanggungan hutang puasa. Apa yang disampaikan ini merupakan kesimpulan dari permasalahan yang sedang kita bahas dan jika kesimpulan ini sudah difahami dengan baik maka kita akan masuk kepada perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama ada dua metode di dalam menjelaskan suatu perkara. Terkadang mereka menyebutkan perbedaan pendapat di antara para ulama terlebih dahulu secara rinci, baru kemudian kesimpulan. Terkadang pula disebutkan kesimpulannya dulu, supaya punya pegangan. Kemudian setelah itu disebutkan perbedaan pendapat. Supaya ketika masuk ke dalam perbedaan pendapat yang terkadang membingungkan, sudah punya kesimpulan dalam permasalahan tersebut. Nah, perbedaan pendapat di sini terkait dengan permasalahan ketika seorang meninggal dunia dan punya tanggungan saum, apakah wajib eh, apakah eh, tanggungan tersebut bisa dibayar oleh orang lain ataukah tidak? Asy-Syaikh al basam menyebutkan di dalam kitabnya Taisirul Alam, ikhtalafal ulama fi man mata wa alaihi saumun hal yuqdha anhu. Para ulama berbeda pendapat tentang seorang yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan saum, tanggungan puasa. Apakah bisa tanggungan puasa itu dibayar oleh orang lain? Ala setiap walin. Ada tiga pendapat di antara para ulama dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama, ahaduha la yuqda anhu bihalin. Pendapat yang pertama, tidak bisa dibayarkan oleh orang lain. Dalam kondisi apapun, nggak bisa dibayar la fil nadri wa la fil wajibi bi asli syar'i. Baik saum yang eh, baik hutang puasanya itu puasa nazar atau puasa wajib yang memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, puasa Ramadan. Jadi menurut pendapat yang pertama, ketika ada orang meninggal dunia punya tanggungan saum baik itu nazar ataukah saum yang wajib seperti saum Ramadan, maka tidak bisa orang lain untuk membayarkan untuk e, membayarnya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa alaysa lil insani illa ma Dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang ia usahakan. Kalau dibayarkan oleh orang lain berarti bukan usaha dia sendiri. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara dasar kelompok yang pertama yang menyatakan bahwasanya seorang yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan saum maka saumnya tidak bisa dibayar. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah dan juga pendapat Al-Imam ash syafii fil Jadid pendapatnya yang terbaru. Pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik dan Al-Imam ash syafii dalam pendapatnya yang terbaru. Ini pendapat yang pertama dan para ulama yang berpegang dengan pendapat tersebut. Pendapat yang kedua, yusamu anhu nadru dunal wajib bi asl syar'i. Pendapat yang kedua adalah bisa untuk dibayarkan saum tersebut. Akan tetapi khusus saum nazar Sedangkan saum Ramadan tidak bisa dibayarkan. Yang bisa dibayarkan adalah saum nazar saja. Oleh karena itu mereka membedakan jika seorang meninggal dunia kemudian punya tanggungan saum nazar lima hari misalnya maka keluarganya bisa untuk membayarkan saum atau tanggungan saum nazar tersebut. Akan tetapi jika meninggal dunia mempunyai tanggungan saum Ramadan yang kewajibannya memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini tidak bisa dibayarkan oleh keluarganya. Ini pendapat yang kedua yang merupakan pendapat Al Imam Ahmad rahimahullah Al-Imam Abu Ubaid, Al-Imam Al-Layth bin Sa'ad, Al-Imam Ishaq bin Rahuya, dan pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Di antara dalilnya adalah bahwa hadis yang sedang kita pelajari ini sifatnya umum, Barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan puasa, maka walinya yang membayar puasa tersebut, tanggungan puasa tersebut. Sifatnya umum. Dan ada hadis berikutnya yang nanti akan kita pelajari insyaallah hadis yang ke-188 yang menurut para ulama dari jenis eh, atau kelompok yang kedua ini sebagai pengkhusus bagi hadis yang umum ini. Dikhususkan saum nazar saja. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa bisa untuk dibayarkan tanggungan puasanya tersebut akan tetapi khusus tanggungan puasa nazar saja. Selebihnya tidak bisa. Sedangkan pendapat yang ketiga bahwa tanggungan saum tersebut bisa dibayar oleh walinya secara mutlak. Yang dimaksud dengan secara mutlak ini baik itu saum nazar atau saum yang wajib di asli syar'i. Baik itu saum nazar ataukah saum yang memang kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang ketiga. Sehingga ketika ada seorang meninggal dunia punya tanggungan puasa nazar, maka bisa bagi keluarganya untuk membayar tanggungan puasa nazar orang yang meninggal tadi. Atau dia meninggal dunia punya tanggungan saum Ramadan, maka bisa bagi keluarganya untuk membayar membayarkan saum Ramadan yang telah ditinggalkan oleh seorang yang meninggal tadi. Nah, pendapat ini adalah pendapat mayoritas dari ashabul hadis, para muhaddisin dan pendapat al-Imam Asy-Syafi'i fil qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama dan juga pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Ben Utsaimin, Syekh Al-Bassam dan yang lainnya dari para ulama. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah menyatakan walau waqafa Syafi'i ala jami'i turuqil ahadits wa tadahuriha lam yukhalifha insyaallah. Kata Al-Imam Al-Baihaqi yang beliau termasuk salah seorang pakar hadis dari mazhab Syafi'i, beliau menyatakan jika Al-Imam Asy-Syafi'i ketika itu terkumpul padanya seluruh jalan atau sanad bagi hadis bagi hadis yang sedang dipermasalahkan ini, maka beliau tidak akan menyelisihinya insya Allah. Artinya, beliau, yakni Al-Imam Asyafi'i, akan berpegang dengan apa yang dikandung oleh hadis yang uh, yang menunjukkan bisa untuk dibayar tanggungan puasa orang yang meninggal tersebut, yakni oleh ahli warisnya. Nah, ini tiga pendapat yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Bassam dalam permasalahan ini. Ah, pendapat yang ketiga, mereka berdalil dengan hadis yang sedang kita pelajari. Hadis yang sedang kita pelajari ini sifatnya umum, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa, maka walinya yang membayar yang membayarkan tanggungan saum tersebut. Cara membayarnya bagaimana? Seperti yang tadi di awal pelajaran sudah disinggung, bisa dengan melakukan saum, melakukan puasa sejumlah yang ditinggalkannya itu bisa juga dengan membayarkan fidyah dan jika e, manakala ada harta waris yang ditinggalkan dan jika tidak ada maka bisa pihak lain untuk membayarkannya. Bagaimanakah dengan hadis yang dijadikan sebagai muqayyid, sebagai pembatas atau pengkhusus dari hadis yang umum ini yang dipegang oleh para ulama dari kelompok yang kedua Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan Inna Ahmad wa man ma'ahu حملوا العموم في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما فحديث ابن عباس سورة منفصلة يسأل man waqa'at lahu. Wa amma hadithu Aisyah fahuwa takriru qa'idatin ammatin. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, sesungguhnya Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang bersamanya, yang membawa hadis Aisyah yang sedang kita pelajari ini, yang sifatnya umum dibawa kepada yang sifatnya khusus berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang akan kita pelajari insyaallah maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sesungguhnya antara dua hadis ini tidak ada pertentangan hadis Aisyah yang sifatnya umum dan hadis Ibnu Abbas tidak ada pertentangan sehingga karena tidak ada pertentangan maka tidak perlu untuk digabungkan untuk dikompromikan. Masing-masing bisa diamalkan sesuai dengan kondisinya. Kapan suatu hadis itu diperlukan untuk digabung, dijamak, dikompromikan sehingga mendapatkan satu kesimpulan ketika secara bahir hadis itu bertentangan. Nah, dua hadis ini secara bahir tidak bertentangan. Maka tidak perlu untuk dijamak, tidak perlu untuk dikompromikan. Fahadith Ibn Abbas suratun munfasilatun. Hadith Ibn Abbas mempunyai gambaran tersendiri, terpisah dengan hadith Aisyah. Karena hadith Ibnu Abbas itu seorang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menyatakan wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa satu bulan lamanya. Apakah aku mengkodoknya, apakah aku membayarkan hutang puasa tersebut? Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, bagaimanakah sekiranya jika ibumu mempunyai hutang, apakah engkau membayarnya? Maka orang itu menyatakan, iya wahai Rasul. Lalu Rasul menyatakan maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Ini sifatnya masih umum, saum secara umum. Kemudian pada riwayat berikutnya dari hadis Ibnu Abbas, seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan wahai Rasul, wahai Rasul, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan saum nazar, puasa nazar. Bernazar untuk melakukan saum lalu meninggal dunia sebelum melaksanakan nazarnya itu. Apakah aku memba bisa membayarkan saum nazarnya? Maka Nabi menyatakan, bagaimanakah pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang? Apakah kamu membayarnya? Kemudian orang itu menjawab, e, iya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasumi an ummiki." Berpuasalah engkau untuk ibumu. Nah, hadis yang kedua ini yang dijadikan oleh Al-Imam Ahmad dan yang bersamanya sebagai muqayyid, sebagai pengkhusus hadis Aisyah yang sifatnya, yang sifatnya umum tadi. Sehingga dibawalah kepada sesuatu yang sifatnya khusus. Nah, menurut al habib Ibnu Hajar rahimahullah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang bersamanya bahwa hadis ini masing-masing bisa dijalankan secara terpisah. Hadis Ibnu Abbas menjelaskan bahwasannya saum nazar itu saum nazar itu dibayar oleh walinya jika seorang meninggal dunia belum bisa membayar saum nazar tadi, belum belum melakukan saum nazar tadi. Demikian juga hadis Ibnu Abbas yang yang lainnya menjelaskan saum secara umum. Sedangkan hadis Aisyah juga menjelaskan saum secara umum. Baik itu saum nazar ataukah saum yang sifatnya wajib seperti saum Ramadan. Oleh karena itu, masing-masing bisa dijalankan sesuai dengan kondisinya sehingga hadis Ibnu Abbas tidaklah tidak ada kepentingan untuk dijadikan sebagai pembatas bagi hadis Aisyah yang sedang kita pelajari ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka wallahu alam bahwa pendapat yang ketiga ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh sekian banyak ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kebanyakan dari para muhadithin dan juga pensyarah kitab Umdatul Ahkam seperti Al-Syeikh Al-Bassam dan juga Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Mereka condong kepada pendapat yang ketiga ini. Oleh karena itu, secara praktek wallahu wallahu taala alam sebagai kesimpulan bahwa ketika ada seorang yang meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan saum baik itu saum nazar ataukah saum Ramadan, maka tanggungan tersebut dibayar oleh walinya. Siapakah walinya? Walinya adalah ahli warisnya yang hidup ketika itu. Kemudian apa hukum membayarnya? Hukum membayarnya disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, membayarnya hukumnya adalah mustahab hukumnya adalah sunnah sesuai dengan pendapat kebanyakan dari para ulama. Beliau menyatakan qada'u waliyihi anhu min babil istihbab inda jamahiril ulama. Ma 'ada adh-dhahiriyah faqad aujabuhu. Membayar hutang puasa tersebut hukumnya mustahab sunnah menurut mayoritas para ulama kecuali dari kalangan Al-Zahiriyah mereka berpendapat wajib. Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan eh, hadis yang ke-187 yang insyaallah dalam pertemuan yang akan datang pembahasan ini lebih kita sempurnakan dengan mengkaji hadis yang ke-188 hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma باذنillah taala ila huna darsuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin